Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul, pasal-pasal tentang sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <coughs> Ini oleh Al-Imam Al-Mu'arrif, seorang imam mu'arrif yang ahli tarikh tentang sejarah, demikian juga tafsir yaitu Ibnu Katsir. Rahimahullah taala, Ibnu Katsir, Ibnu Katsir, Sebutkan pada pertemuan-pertemuan taklimat ya tentang ya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masa kecilnya. Demikian juga sebelumnya sebelum beliau di, dilahirkan <clears throat> tentang nasab beliau, kemudian juga ketika beliau sebelum diutus Ya, demikian juga setelah beliau kemudian diutus menjadi seorang nabi, seorang rasul, kemudian juga beliau berdakwah di Mekah sampai kemudian beliau diusir. Ya, demikian juga Ibnu Katsir menyebutkan tentang ya proses Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah menuju Madinah. Ya demikian juga sebagian apa yang sudah disebutkan tentang setelah beliau hijrah ya di Madinah juga sebelumnya tentang Isra Mi'raj. Dan kita masih dalam bahasan ya peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah lewat pembahasan perang yang pertama yang besar yaitu perang Badar, kemudian perang Uhud, Demikian juga terakhir juga tentang perang Hudaybiyah. Ya, walaupun itu tidak berupa peperangan. Tapi dari perjanjian Hudaybiyah itu sebagian para ulama dan itu seorang yang benar adalah kemenangan sebenarnya. Ya, bukan Fathu Mekah. Bukan dikalahkan yang Mekah menjadi negeri kaum muslimin, bukan. Bahkan kemenangan sebenarnya itu adalah perjanjian Hudaybiyah itu. Ketika terjadi kesepakatan antara kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy 10 tahun tidak berperang. Ya dengan kesepakatan seakan-akan merugikan kaum muslimin ternyata banyak kebaikan di situ. Bisa berdakwah, bebas berdakwah karena perjanjian tidak boleh saling menyerang. Ya, maka bebas berdakwah tersebar Islam di Mekah sampai disebutkan tidak ada di rumah di Mekah-Mekah kecuali banyak yang sudah masuk Islam. Ya demikian. Sehingga dikatakan bahwa <clears throat> perjanjian Hudaybiyah itu adalah kemenangan sebenarnya yang terjadi di bulan Dhul Qa'dah ya tahun yang ke-6 Hijriah. Dan kita masih di faslun yang dipandu oleh Imam Ibnu Katsir wa taala yaitu Ghazwatul Khaibar, perang Khaibar. Dan itu terjadi beberapa saat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau pulang dari Hudaybiyah. Ya, itu terjadi di tahun yang ke-7 di akhir bulan Muharram. Sebagian para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyebutkan boleh untuk melakukan peperangan ya di di bulan haram apabila mereka orang-orang kafir melakukan permusuhan. Ya demikian disebutkan. Ya Ibnu Qayyim beliau menyebutkan di Zadul Ma'ad walaupun sebagian ulama, ulama mengatakan bahwa itu adalah mansuh atau semisalnya. Tapi ulama alam kalau kemudian mereka menyerang atau semisal itu maka boleh untuk kemudian diserang walaupun di bulan, di bulan haram. Dan itu terjadi di ya di bulan Muharram di tahun yang ketujuh perang Khaybar ini. Pada pertemuan tanggal lewat kita sudah sebutkan eh, awal-awal ya, kisah perang perang Khaybar ini dan itu adalah salah satu suku dari suku-suku Yahudi. Karena disebutkan di Madinah di situ ada tiga tiga suku besar bahkan sebagian mengatakan empat <clears throat> ya empat suku besar yang ada di Madinah dari orang-orang Yahudi yaitu Bani Kainuqa, ini sudah dihancurkan tahun yang ketiga. Ya, itu yang pertama bisa ditulis yaitu Bani Kainuqa sudah lewat dihancurkan di tahun yang ketiga Hijriah. Kemudian ya Bani Quraidah juga setelah lewat pembahasannya. Ya itu disebutkan itu di tahun yang kelima sudah dihancurkan setelah perang Ahzab. Ya, tahun yang kelima Hijriah <coughs> Bani Quraidah. Itu di situ ada hadis yang terkenal Nabi mengatakan la tusallu Jangan kalian sholat kecuali kalau sudah sampai di Bani Quraido Itu suku yang besar juga. Ya, kemudian juga Bani Nadir sudah dihancurkan tahun yang keempat. Ya, bulan Rabiul Awal. Ya, dan sekarang kita sedang membahas tentang apa? Khaybar, suku yang besar juga dari suku Yahudi. Ini dihancurkan di tahun 7 ini, ya di bulan Muharram. Berikutnya kalau rahmatullah kita teruskan dari apa yang telah lewat. <clears throat> Bahwa kemudian dihancurkan mereka orang-orang Khaybar ini setelah dikepung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> dikepung berhari-hari. <clears throat> ya, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu beliaulah yang pertama kali yang buka pintu gerbang benteng mereka. Akhirnya mereka pun apa? dikalahkan Khaybar, dikuasai oleh kaum muslimin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, waktu itu beliau memberikan apa? pilihan kepada orang-orang Yahudi. Terjadilah kemudian perjanjian di antara mereka. Karena mereka mempunyai kemampuan untuk bercocok tanam. Khaybar termasuk tempat yang subur untuk menanam kurma atau semisalnya. Semoga di sini oleh Ibnu Katsir karena solatahum alaihi minal jala ala ayyamaluha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, tidak mengusir mereka. Karena ada maslahat atau semisalnya mereka dibiarkan untuk mengolah tanah yang ada di situ. Mereka sudah dikalahkan, sudah kalah. Sebenarnya mereka diusir, pergi. Sebagaimana tempat-tempat yang lain. Ada orang orang Yahudi. Tapi di sini di, dibuat suatu perjanjian. Mereka boleh tinggal di situ dan kemudian apa? Mengerjakan hasil uh, hasil tanah yang ada di situ. Ayat malu untuk mereka bekerja. Wali Rasulullah Anis untuk Nabi Sallallahu separuh. Ya demikian. Jadi dari bentuk-bentuk eh, kalau istilah kita kenegarawan seorang punya kepandian. Ya kalau kemudian diusir sama sekali tanahnya tidak ada hasilnya kan? Biar mereka tinggal di situ. Walaupun nanti Umar bin Khattab mengusir mereka. Mungkin karena sudah ada kemampuan untuk mengolah sendiri diperhatikan mereka bisa mengolah ini itu akhirnya mereka diusir. Di zaman Khalifan Umar bin Khattab Ini di tahun yang ke-13 Hijriah. Dan tahun ke-14 dan setelahnya. Setelah membangun pemerintah selama 2 tahun. Maka diusir nanti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu Mereka terusir sampai ke ke Suriah. Ya, sampai ke Syam. <clears throat> Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam separuh mimma yahruju minha dari apa yang keluar dari tanah tersebut. Dan kamu biar tinggal di situ, kalian bekerja mengolah tanah, separuhnya untuk kaum muslimin. Jadi mereka suruh bekerja. Suruh bekerja ini menunjukkan kekuatan kaum muslimin waktu itu, suruh bekerja ya, separuh dari hasilnya untuk kaum muslimin dalam keadaan mereka rendah orang-orang Yahudi tersebut. dari apa yang keluar dari tanah Khaybar min samarin dari buah-buahan auzar'in demikian juga dari cocok tanam ya, dari kurma misalnya. Waqat istafa sallallahu alaihi wasallam min gona imha dan Nabi sallallahu alaihi telah memilih dari gonimahnya itu Sofiyah binta Huyai bin Akhtab di nafsihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi mengambil dari rampasan perang di situ, ya. Kemudian beliau mengambil Sofia ini, diambil. Yang Sofia pintu Kuya ini adalah anak kepala suku dan bapaknya itu termasuk kepala suku dari orang Yahudi Bani Nadir, ya. Dan waktu itu terbunuh bapaknya ini. <clears throat> Kemudian Nabi menikahi Sofia pintu Kuya ini menjadi ummahatul muslimin. Saudara Anda. Walaupun sebelumnya dia jatuh bagiannya kepada sahabat namanya Dehya Al-Kalbi. Kemudian para sahabat bicarakan bahwa Sofia ini adalah perempuan yang cantik dan demikian demikian akhirnya Nabi SAW mengambil ya Sofi istilahnya ini e, Nabi pilih diambil dari so, dari e, tawanan perang Sofia bintu Buya ini. Pak Selamat kemudian masuk Islam. Sofia Rodrana ini. Pak Atapaha kemudian Nabi SAW memberikan dia. Pak Fa'atabaha. wajah kemudian Nabi SAW menikahinya. Wabana biha fi Madinah dan beliau membangun rumah tangga di jalan menuju Madinah. Pada halat setelah dia dalam keadaan halal. Setelah haid dan semisalnya dan semisalnya. <clears throat> Kemudian qala Allah Ta'ala, ini kejadian yang ada di situ. Waqat ahdat ilahi, ini kejadian berikutnya, yaitu apa? Nabi di perang Khaibar waktu itu beliau diracun. Sebagian Allah menyebutkan bahwa beliau meninggal ya di tahun-tahun berikutnya. Ini kan di tahun yang ketujuan. Ya tiga tahun berikutnya Ya tiga tahun setengah semisal itu Nabi SAW meninggal dan Nabi meninggal karena karena bekas atau asar racun ini. Walaupun tidak langsung berpengaruh, ya tetapi disebutkan bahwa Nabi SAW meninggal dengan sebab itu. Jadi terkumpul di situ Nabi SAW meninggal dalam keadaan syahid juga, karena karena kematiannya di adalah sebab dari racun yang dibuat oleh orang Yahudi. wakat ada nilai imratun Yahud dan telah menghadiahkan kepada Nabi SAW seorang perempuan dari Yahudi, Khaybar, ya, orang Yahudi Khaybar. Ini kisah ini semuanya Imam Bukhari Taala nomor 3169. Wa ya Zainab bintul Haris imratun Salam bin Mishkam. Iya, itu apa Zainab namanya? Zainab banyak. Nabi punya istri namanya Zainab, punya anak namanya Zainab, demikian juga Abdul Mas'ud punya istri Zainab. Ini juga orang Yahudi namanya Zainab. Kafirah ini. Bintul Haris, istrinya Salam bin Mishkam. Syaratan masriyah masmumah. Syah yaitu kambing ya yang yaitu e, dibakar, kambing bakar, ya masmumah yang diracun. Kambing yang diolah dimasak kemudian ada racunnya di situ. Falamma mintahasya min diraiha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menggigit, intahasha ini menggigit dari dira, ini bagian e, dari daging kambing yang paling enak di antaranya adalah dira, bagian paha. Akhbarahu dira, Ya termasuk nubuah Nabi sallallahu alaihi wasallam. yakni paha kambing ini ya sudah dibakar, yang sudah dimasak ini ya. Ya sudah diolah ini mengabarkan ngomong dia, "Annahu masmum." Sungguhnya dia ada racunnya. Ini kambingnya ini yang sudah mati ini dia ngomong bahwa sungguhnya di situ ada ada racun. Fatarakal agal maka Nabi SAW meninggalkan memakan tersebut, tapi sudah memakan beliau sebagiannya. Wada'a bil Yahudiyah fastakhbaraha maka dipanggillah Yahudiah ini perempuan ini, ini Zainab pintu Haris ini. Maka dia pun mengabarkan ya, Nabi mengabarkan kepada dia bertanya, "Asamamti hadis syah, apakah kamu telah meracun ya kambing ini?" Maka telah dia mengatakan iya. Ya, dia mengaku bahwa dia mau meracunnya. Masukkan di situ racun. Faqala maka dia mengatakan, "Ma dari Apa yang kamu inginkan dari itu? Faqala maka berkata Yudi ini, ya, Aradtu in kunta nabiyan lam yadurruka. Aku ingin kalau engkau benar-benar seorang nabi tidak akan membahayakan engkau. Ya demikian. Wa in kanat wa in kunta ghairahu istar istarahna minka. Kalau engkau ya bukan nabi, kami merasa lapang dari engkau, selamat dari engkau. Ini aku ingin mengetahui engkau itu nabi atau enggak. Fa'afa anha sallallahu alaihi wasallam. Harus menghadir Nabi memaafkan dia. Wakil sebagian mengatakan Inna Bisr bin Bara bin Ma'rur Sesungguhnya Bisr bin Bara bin Ma'rur ini seorang sahabat Karena miman aklamina termasuk orang yang makan dari kambing tersebut Pamata fakotal habihi Kemudian dia mati fakotal habihi Nabi pun membunuh perempuan Yahudi ini Karena kisos itu mungkin Mengkisos ya, Bentuk kisos, Ya sebagian mengatakan demikian <clears throat> Waqad rawa dzalika Abu Dawud mursalan. Abu Dawud menyebutkannya kisah itu dalam badan hadis yang mursal. An Nabi Salamah bin Abdurrahman bin Auf dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf seorang tabi. Tapi saya jelas dalam saya Bukhari kisah yang Nabi diracun ini. Ya demikian. Wa qadima ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qasmati Khaibar, bukan juga Ali bin Katsir, ya. Adapun peperangan sudah lewat kisahnya. Ini sekarang yakni yang mengikuti kejadian-kejadian di perang ini. Ya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Khaibar ini ba'da faraghihim minal qital setelah beliau selesai dari berperang Ja'far bin Abi Thalib. Datang Ja'far bin Abi Thalib. Masya Allah. Ini sahabat yang kemudian Nabi tunjuk menjadi pimpinan di perang apa? Perang Mu'tah. Perang yang yakni 3000 kaum muslim menghadapi 100.000 orang-orang Romawi itu. Kisah yang masyhur. Terbunuh di beliau ini. Sampai disebutkan tangannya dia yang terpotong itu karena memegang bendera dia sebagai panglima waktu itu diganti oleh Allah dengan apa? Dengan dengan sayap. Ini datang kepada Nabi Ja'far bin Abi Thalib wa ashabuhu dan sahabat-sahabatnya miman bagi yang muhajirun yang masih tersisa dari orang-orang hijrah bi ardi Habasyah di negeri Habasyah Ethiopia. Karena waktu itu yang mereka ketika di Mekah disakiti oleh orang orang Quraisy Nabi mengizinkan mereka hijrah. Di antara mereka hijrah ke ke Ethiopia. Di antaranya Utsman bin Affan, demikian juga istrinya Ummu Salamah, demikian ini Ja'far ya, baru datang dari Habasyah di tahun ke-7 ini. Wasobatuhum Abu Musa al-Asy'ari. Ya bersama dengan mereka Abu Musa al-Asy'ari. Pas di situ datang juga Abu Musa al-Asy'ari. Dari mana? Di jama'atin al asyariin. Bersama dengan jamaah-jamaah dia dari orang-orang asyariin. Ini suatu suku yang ada di Yaman. Datang Abu Musa juga. Ya, Yaziduna al sab'in lebih dari 70 orang. Jadi waktu kejadian itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan Ja'far dari sahabat yang yang hijrah di Habasyah. Demikian juga Abu Musa dan rombongannya. Demikian juga yang lain juga. Ya, ini kejadian besar juga. Ya, rawi yang paling banyak eh, riwayat yang masuk Islam. Wa qadima alaihi Abu Hurairah. Ya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga Abu Hurairah terlalu masuk Islam di tahun ini. Lihat ini, sudah perang-perang Badar dan sebagainya itu Abu Hurairah baru masuk Islam. Baru sekarang di Khaybar ini baru masuk Islam. Kira-kira tiga setengah tahun sebelum Nabi meninggal baru beliau datang masuk Islam. Tapi hadisnya paling banyak karena sangat bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Demikian juga apa? doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Abu Hurairah wa akharun dan yang lainnya radhiyallahu anhum Fa'atahum maka Nabi sallallahu berikan kepada mereka minal maghanim dari golimah-golimah. Kama arahu Allah wa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menunjukkannya. Ya Allah Subhanahu wa taala yang yang memerintahkannya. Waqat qala Nabi sallallahu dan Nabi sallallahu beliau mengatakan li Ja'far kepada Ja'far ini yang baru datang dari dari Ethiopia dari Habasyah La adri bi ayyihima ana usar. Aku tidak tahu bi ayyihima dari kedua ini ana usar mana yang aku lebih gembira. Surur mana aku lebih gembira mana? Abi fathi Khaybar apakah dengan dikalahkannya Khaybar? Ambi kudumi Ja'far apakah dengan datangnya Ja'far? Ya, sahabat dia. Ja'far bin Abi Thalib. Ya, Abu Thalib termasuk paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti apa? ya ini -se sepupu ya istilahnya demikian jabat seumuran dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam insyaallah ya walam jadi Nabi tidak tahu mana lebih gembira bagi beliau jadi datangnya Ja'far ini apakah dengan kemenangan Khaybar yang sangat besar ini tadi walama qadima alaihi qama wa qabala ma baina ainihi. ketika datang Ja'far ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qama Nabi berdiri wa qabala beliau mencium di antara kedua mata Ja'far bin Abi Thalib ya demikian tapi saya dibicarakan Sebenarnya mengatakan adalah Hasan, insyaallah Hasan. Yang ketika datang Ja'far Nabi sangat gembira. Kemudian beliau menyambutnya dan mencium ya di antara dua mata Ja'far. Jadi itu ada tata orang Arab ya mu'anaqah berpelukan ya biasa mereka lakukan. Kemudian berkata Ibnu Katsir wa taala waqad ustushhida bi Khaibar minal muslimin dan telah mati syahid di perang Khaibar dari kalangan kaum muslimin nahwa isrina rojulan. radhiyallahu majma'in sekitar 20 orang ya sahabat radhiyallahu majma'in. Menunjukkan peperangan adalah peperangan yang benar-benar perang bukan apa perdamaian karena sebagian mengatakan perang dan perdamaian. Ya demikian. Selesai Ismail Ibnu Katsir, ada Ibnu yang beliau menyebutkan di Zadul Ma'ad banyak sekali hukum-hukum beliau sebutkan di sini. <clears throat> Ketika beliau menyebutkan Ghazwah Khaybar, perang Khaybar. <clears throat> Ketika Nabi selesai di perjanjian Hudaybiyah, maka sahabiah isrina Lailah Beliau tinggal di di Madinah, ya ketika selesai dari Hudaybiyah, beliau pulang ke Madinah, tinggal sekitar 20 hari. Tsumma <clears throat> kharaja ila Khaybar, kemudian beliau pergi keluar menuju Khaybar berperang. di mana Nabi berperang demi perang demi peperangan. Ya. Untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wastahlafa ala Madinah Sibab bin Urfutah. Beliau menyebutkan ya, beliau menunjuk Sibab bin Urfutah menjadi apa? Menjadi pengganti beliau di Madinah. Wa qadima Abu Hurairah ina idin Madinah. Datanglah Abu Hurairah menuju Madinah. Bahwa Fasibah bin Urfutah fi salat subuh. Ketika datang Abu Hurairah ke Madinah, Nabi nggak ada itu. Sedang berperang ke Khaibar. Maka beliau sholat di belakangnya Sibak bin Urfutah ini ditunjuk sebagai wakil Nabi di Madinah. Ketika apa? Sholat subuh. Walala mungkin sholat subuh yang pertama kali dihadiri oleh Abu Hurairah. Fasamiyahu yaqra'u fi raka'atil ula maka dia mendengar ya Siba ini membaca di dekat yang pertama Kaf Ya Ain Sod surat Maryam. Demikian juga rekat yang kedua Wilul Mutawfiqin. Ya demikian. Ini kisahnya demikian. Kemudian juga semuanya Ibnu Qayyim berikutnya Isadul Ma'ad. Wa qala Salam bin Aqwa berkata Salam bin Aqwa, "Kharajna harus Rasulillah, kami keluar bersama dengan Rasulullah SAW ini." Ya, kisah berikutnya tentang waktu itu Ali bin Abi Thalib ya dalam keadaan perang tanding dengan siapa? Dengan Marhab. Ya dikatakan di sini ya kisah berikutnya <clears throat> ya hadis dalam Bukhari Muslim hadis sering disebutkan di dalam eh, ini Riyadhus Shalihin dan sebagainya. Nabi SAW mengatakan, "Lawatiyana hadhi rayah qadan rajulan yuhibbullah rasulah." Ini kisahnya di sini, perang Khaibar. Ingat. Ya Nabi mengatakan, "Aku akan berikan bendera ini besok kepada seorang yang Allah mencintai demikian juga rasulnya." Nah, itu waktu digempur Dikepung, dikubur-kubur nggak berhasil, nggak berhasil. Kemudian suatu malam Nabi mengatakan, aku akan berikan besok bendera yang Allah mencintai dia, demikian juga Rasulnya, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Umar mengatakan, aku nggak pernah menginginkan kepemimpinan kecuali di waktu itu. Ya ternyata diberikan pada Ali yang waktu itu sakit. Dia menunjukkan juga takdir Allah Subhanahu Wa Taala kalau sudah Allah putuskan ya sampai walaupun orang itu nggak ada, walaupun nggak ada yang ada di depan pada menginginkan tidak dapat. Ya demikian. Kemudian datang, datangkanlah Ali bin Abi Thalib, diberikan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib, bisa yang panjang, kan gitu. Maka ketika terjadi <clears throat> keesokan harinya, Fakharaja Marhab ini orang orang Yahudi, orang pimpinan eh, termasuk orang ahli perangnya orang Yahudi ini. Keluar dia mengajak perang tanding kepada siapa yang berani. Fakharaja Marhab wa yaqul berkat, ini keluarlah Marhab. Dan dia mengatakan, "Annalladzi samatni ummi Marhab." Syaki silah batalul muhar mujarrab. Aku adalah orang yang ibuku beri nama aku marhab. Ya, siap dengan pedang, silah dengan senjata. Batalu mujarrab, orang yang pemberani. Mujarrab sudah apa? Sudah mujarrab, sudah terpraktekan benar-benar berani. Ya, kemudian Ali pun menjawab, "Fabar Ali Ali." Maka Ali pun keluar pulang tanding, ya. Wa yaqul dia mengatakan istilah ya yang masyhur ucapannya ini. Anda sambat samatni ummi Haidarah Kalesi gobati karihil mandoroh. Langsung dia sampaikan syair. Analadi, aku adalah orang samat ni umi yang ibuku beri nama aku. Siapa ibunya? Fatimah, saudara Anda. Aku adalah orang yang ibuku beri nama aku Haidar. Haidar, Haidar itu Haidar itu singa. Ya, nama namanya Haidar. Haidar itu harimau. Ya. kalau seperti singa, gobatin di hutan-hutan, seperti singanya hutan-hutan. Baril mandoro yang sangat jelek ya eh, pandangannya dalam artian mengerikan orang ya kan demikian. Langsung kemudian apa? Fadraba marhaban fafalaqa hamatahu wa kana al-fath. Ya, maka dia pun mau memukul marhab ini. Ya, orang kafir ini kemudian apa? mati orang tersebut dan itulah kemenangan itu. Sudah mengatakan kemudian mau mengangkat yakni e, eh, pintunya benteng itu sangat besar diangkat dihajar oleh dia, ulah alam misalnya. Tapi kejadian ini adalah benar. Ya. Kemudian terjadilah kemenangan tersebut. <clears throat> Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim di sini beberapa hal Nabi SAW membagi harta yang ada di Khaybar separuh untuk kaum muslimin ya Sebutkan di sini bahkan Ali Rasulullah wal muslimin nisfu min dzalik adalah separuh untuk Rasulullah dan kaum muslimin separuh dari itu kemudian separuh lagi dibagi-bagikan sebagai bentuk apa golima. Kemudian juga datangnya Jabar bin Abi Thalib lebih lengkap lagi di sini. Ibnu Qayyim menyebutkan di Zadul Ma'ad di sini. Ya. Kemudian juga kisah yang datang Ja'far tadi demikian juga Asya al-Masmumah. Ya, kambing yang di itu diracun tadi. Ya, disebutkan juga. Kemudian juga <clears throat> hukum-hukum fima kana min ghusbati khaybar min al-ahkam. Ya, apa yang berkaitan di perang Khaybar ini dari hukum-hukum al-fiqhiyah dalam masalah fikih. Ya, disebutkan di sini faminha muharabatul kufar wa muqatalatuhum fi asyhuril haram. Ya, tentang bolehnya perang menghadapi orang kafir wa muqatalatuhum dan menyerang mereka di perang ini bulan haram. Ini sebutkan terjadi bulan Muharram. ya, demikian. Demikian juga diharamkan di perang Khaybar tersebut luhumul khumur ahliyah, yakni daging ya keledai yang dia itu ahliyah yang dipelihara di rumah. Adapun keledai liar boleh. Demikian juga tahrimu mut'atin nisa, haramnya nikah mut'ah. Itu di tahun itu juga. Paham? Jadi sebelumnya boleh mut'ah. Di tahun 1 2 3 4 5 6 boleh mut'ah waktu itu. Nikah mut'ah masyhur. Ini seorang menikah dengan perempuan kontrak. Ya, nikah kontrak itu sebelum perang Khaibar boleh. Setelah perang Khaibar tidak boleh sampai hari kiamat. Ya demikian. Insyaallah demikian. Ya Subhanallah wa bihamdika sudah an la ilaha illa